Uh, sebab tadi juga ada yang bertanya dari uh, negeri Eropa apakah ada kajian pagi ini insya Allah ada dan disiarkan juga lewat streaming jadi mungkin mereka sekarang sudah bangun padahal di sana sekitar jam 12 lebih uh, sedikit tengah malam ya tapi alhamdulillah karena kegigihan mereka untuk mencari ilmu mereka tetap bangun malam untuk mendengarkan kajian ini lewat streaming. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Sebulan sudah saya tidak bisa siaran secara langsung untuk hari Selasa ini Karena ada uzur Dan materi kita yang terakhir tentang beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama Dan kalau tidak salah sudah tiga poin dari penyebab tersebut yang kita bahas Eh, yang pertama adalah dalil tidak sampai kepada salah satu ulama yang berbeda pendapat dengan yang lainnya. Contohnya tentang hal ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, ada hadis yang sampai kepada dia tapi dia tidak percaya kepada orang yang membawakan hadis ini. Ini juga sudah kita jelaskan dan yang ketiga Eh, karena lupa terhadap hadis yang pernah sampai kepadanya seperti yang terjadi pada peristiwa Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajmain bahwa Umar dan Ammar ini pergi diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada waktu subuh kedua-duanya junub lalu Umar tidak wudu karena tidak ada air tidak tayamum karena belum diajarkan dan tidak sholat. Adapun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dia berguling-guling di tanah, mandi dengan tanah, lalu sholat. Setelah itu kedua-duanya sampai pulang ke Madinah diceritakan hal itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam lalu berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam innama karena yakfika an taqula biyadaika Cukup bagi kamu sebenarnya untuk berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini nih. Lalu beliau menepukan kedua tangannya ke tanah satu kali tepukan. Lalu beliau mengusapkan tangan kiri ke tangan kanannya dengan telapak tangannya lalu dengan kedua telapak tangan diusapkan ke wajahnya hanya dengan satu kali usapan. Itu cara wudu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada Ammar. Setelah Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Khilafah eh, kekhalifahan Umar bin Khattab eh, terjadi lagi apa yang menyebabkan Ammar bin Yasir menceritakan hadis ini kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat lain. Tapi Umar bin Khattab lupa terhadap hal itu, lalu memanggil Ammar tentang apa yang diceritakan oleh Ammar tersebut Lalu oleh Ammar diingatkan bahwa dulu kita pernah demikian-demikian tapi Umar mengingkarinya karena lupa. Nah ini sesuatu yang sangat lumrah apabila seorang sahabat besar seperti Umar bin Khattab bisa lupa maka apalagi kita, apalagi ulama setelahnya terlebih lagi kita. Sehingga muncullah ikhtilaf dalam masalah ini karena lupanya dia terhadap hadis. Itu semua sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki sebab yang keempat. Sebab yang keempat terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama adalah ayyakuna balaghahu wa fahima minhu khilafal murad. Ada nas baik ayat atau hadis Nas itu dalil, keterangan, teks, baik Quran ataupun hadis. Tapi orang itu memahami tidak seperti yang pemahaman yang sebenarnya. Dia salah faham terhadap ayat atau hadis yang sudah sampai kepadanya. Kita akan berikan dua contoh. Satu dari ayat satu dari hadis yang sahih. Adapun dari ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43 menyatakan Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba Apabila kalian sakit atau sedang safar, sedang bepergian, kata orang Sunda mah nujunya nyabaan. Atau kalian baru pulang dari WC, buang air besar, ya. Atau kalian menyentuh istri-istri kalian. Tapi kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Jadi ayat ini surah An-Nisa ini menjelaskan kalau kita tidak ada air lalu batal, batalnya itu karena e, dua. Yang pertama disebutkan di sini pulang dari WC, ya. Kedua menyentuh perempuan, menyentuh istri. Nah, maka tak tayamumlah. Para ulama ikhtilaf tentang makna menyentuh perempuan. Di antara para ulama ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan menyentuh itu menyentuh biasa. Kata orang Sunda mah Noel atau Pak Antol. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annal murada bihi al-lams al-muthiru lisyahwat. Yang kedua adalah menyentuh dengan sentuhan yang bisa menggerakkan syahwat. Dan yang ketiga ada lagi yang menyatakan bahwa yang dimaksud menyentuh di sana adalah jima. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi satu ayat tapi melahirkan tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan menyentuh biasa, Noel, Pak Antol mau disengaja mau tidak, itu batal. Yang keduanya menyatakan kalau tidak ada syahwat tidak batal, kalau dengan syahwat batal. Dan yang ketiga, mau dengan syahwat, mau tidak, kalau Pak pantol tidak batal, yang batal itu artinya jima. Menyentuh di sana adalah jima. Ini tiga pendapat. Mana yang benar di antara tiga pendapat tersebut? Yang benar, yang lebih kuat dari segala sisi adalah pendapat terakhir yaitu jima. Adapun menyentuh biasa maka itu tidaklah membatalkan wudhu kita. Kenapa maknanya adalah jima? Oh banyak sekali penjelasannya. Penjelasan yang pertama adalah bahwa Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menerangkan tentang dua jenis toharoh, dua jenis bersuci, yaitu bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Adapun bersuci dari hadas kecil Allah jelaskan dalam Al-Maidah ayat 6 Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq msahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wudu'lah. Maka usap uh, basuhlah wajah-wajah kalian. Basuh juga kedua tangan kalian sampai dua sikut. Usaplah kepala-kepala kalian dan basuh pulalah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini cara bersuci dari hadas kecil. Wudhu saja cukup. Hadas kecil itu adalah hadas yang disebabkan karena ada yang keluar dari dua lubang bawah baik lubang depan ataupun belakang. Apapun yang keluar itu baik cairan atau gas atau padat seperti keluar angin atau kentut seperti kencing, seperti buang air besar, seperti wanita yang e, mengalami keluarnya darah haid. Itu semuanya membatalkan wudhu kita. Apapun yang keluar dari sana itu batal. Itu semua hadas kecil kecuali kalau haid tadi yaitu hadas besar. Adapun hadas besar wajib mandi. Allah berfirman wa in kuntum junuban fathoharu. Kalau kalian junub maka bersucilah kalian. Bersucinya itu dengan cara mandi. Ini yang disebut dengan hadas besar. Nah, hadas besar itu disebabkan oleh tiga hal. Pertama, keluarnya air mani. Apapun penyebabnya Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebabnya umpamanya mimpi itu tidak disengaja. Yang disengaja contohnya melakukan hubungan suami istri. Atau melakukan apa yang oleh orang-orang sekarang disebut dengan istimta atau onani atau masturbasi. Itu junub. Itu hadas besar. Atau contoh lain umpamanya e, wanita yang haid atau nifas. Jadi ada tiga penyebab junub. Tiga penyebab hadas besar. Pertama keluar air mani baik sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua eh, haid. Yang ketiga nifas. Kalau haid keluarnya darah wanita secara rutin kontinu setiap bulan karena memang waktunya memang mereka sudah harus e, mengalami keluarnya darah haid. Adapun kalau nifas itu darah yang keluar karena proses mau melahirkan. Nah itu semuanya junub, semuanya hadas besar dan cara mensucikannya harus dengan mandi. Nah, di antara kebalagohan Al-Qur'an ya yang menerangkan tentang Asura An-Nisa ayat 43 tadi bahwa An-Nisa 43 itu menjelaskan dua jenis toharoh ini. Dua jenis mandi besar, ah, dua jenis cara bersuci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Adapun dari hadas kecil ya yaitu auja ahadum minkum minal ghaid kalau kamu habis pulang dari WC Ini toharoh kecil Karena dari hadas kecil Keluar dari uh, pulang dari WC Sedangkan aula mastumun nisa Kalian menyentuh perempuan Menunjukkan ini hadas besar Alias junub Sehingga kalau e, menyentuh perempuan di sana maknanya adalah cuma pak Anto, cuma nempel, cuma noel dan bukan jima, maka noel itu hanya hadas kecil. pak Anto bersentuh biasa itu hadas kecil. Kalau hadas besar ya jima. Sehingga apabila menyentuh perempuan di sana diartikan Noel, diartikan hanya sekedar pak antel atau nempel kulit laki dengan kulit perempuan dan itu dianggap hadas kecil, maka berarti ayat ini hanya menjelaskan tentang toharoh kecil saja. Hanya dari hadas kecil. Lalu keterangan hadas besarnya mana? Maka kurang balagoh kalau ayat itu diartikan demikian. Kurang sempurna. Oleh karena itulah, maka pemahaman seperti itu bertentangan dengan kesempurnaan Al-Quran. Bertentangan dengan kebalagohan Al-Quran. Berdasarkan hal itulah, maka kata Allah wa in kuntum mardo kalau kalian sakit au ala safarin atau sedang bepergian au jaa ahadu minkum minal ghaid atau salah seorang di antara kalian baru pulang buang air besar dan ini hadas kecil au lamastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan ini hadas besar dan kalau hadas besar berarti apa berarti jima di sana Falam tajidu ma'an lalu kalian tidak menemukan air fatayammamu dan thayyiba maka bertayamumlah dengan tayamum dengan dengan tanah yang baik yang suci maksudnya tidak tercampur najis. Nah, ini menunjukkan tayamum bisa membuat suci baik hadas kecil juga hadas besar hadas kecilnya diwakili oleh kalimat kalian baru pulang buang air besar, hadas besarnya di, diwakili oleh kalian menyentuh perempuan. Berdasarkan hal itulah maka menyentuh perempuan di sini maknanya hadas besar dan itu mau tidak mau harus diartikan bersetubuh, melakukan hubungan suami istri. Dan inilah pendapat yang benar. Lalu kenapa kalau demikian Al-Quran itu tidak menjelaskan langsung jima? Kenapa harus dengan bahasa kiasan menyentuh perempuan? Karena Al-Quran itu kitab yang sangat santun, yang sangat sopan, yang tidak vulgar. Tejorang kata orang Sundamanya. Sehingga bersetubuh itu diungkapkan dengan kalimat menyentuh. Seperti ketika Maryam, ibunda Nabi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, dikabari bahwa kamu ini akan mempunyai anak. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin saya punya anak? Walam yamsasni basyarun. Padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apakah yang dimaksud disentuh di sana di ditoel? Cuma dicolek begitu lalu hamil? Tidak mungkin. Yang dimaksud disentuh di sana adalah jima. Bagaimana mungkin saya bisa hamil padahal saya belum pernah berjima dengan seorang laki-laki pun dan saya bukanlah seorang pelacur. Itu kata Maryam oleh Maryam disebutkan belum pernah saya disentuh oleh seorang laki-laki pun. Demikian juga ketika Allah menjelaskan bagaimana bidadari-bidadari surga nanti yang akan diberikan kepada laki-laki ahli surga Allah menyatakan lam yatmithunna qablahum insun walajan mereka itu bidadari-bidadari surga itu belum pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia ataupun oleh jin. Maksud maksudnya adalah belum pernah melakukan hubungan jima dengan laki-laki manapun. Masih perawan asli, gadis asli. Itu ke kesantunan Al-Qur'an yang tidak vulgar, yang tidak kasar, dan ini menunjukkan kebalagohan Al-Quranul Karim. Walhasil pendapat yang benar di antara ketiga pendapat tadi bahwa yang dimaksud dengan menyentuh al menyentuh e, perempuan di sana bukanlah menyentuh biasa tapi maksudnya adalah berhubungan suami istri, jima atau bersetubuh. Adapun berhub, uh, menyentuh perempuan seusai wudhu dengan sentuhan yang biasa, maka itu tidaklah membatalkan wudhu, baik istri sendiri ataupun wanita yang lain. Tapi menyentuh wanita lain secara sengaja yang bukan mahram berdosa. Tapi walaupun berdosa itu tidak membatalkan wudhu kita. Apalagi kepada istri kita sendiri Jangankan hanya sekedar menyentuhnya. E, walaupun merangkulnya atau menciumnya seusai kita berwudu, maka itu tidaklah membatalkan wudu kita. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan anna sallallahu salam qabbala ihda nisaihi thumma dhahaba ila salah walam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah suka mencium istri-istrinya Kemudian beliau pergi ke masjid untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad juz yang ke-6 halaman 210. Juga Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud kitab Taharah bab Al-wudu'u minal qublah. Wudu karena habis mencium istri. Juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab at dalam kitab Sunannya bab Al-wudu' minal qublah Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini, Imam An-Nasai, Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Banyak imam ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Walhasil Nabi SAW mencium istrinya setelah wudu lalu pergi ke, ke tempat sholat dan tidak berwudu lagi menunjukkan bahwa menyentuh istri itu tidaklah membatalkan wudu. Sehingga yang dimaksud dengan menyentuh perempuan di sana maknanya adalah jima. Nah, tapi karena ada orang yang salah faham, lalu lahirlah perbedaan pendapat. Oh, yang dimaksud menyentuh di sana udah menyentuh noel. Akhirnya ada orang yang hanya bersentuhan batal. Tapi mereka merasakan kesulitan ketika mereka harus melakukan haji atau umroh di Ka'bah dan salah satu dari amalan yang wajib dilakukan ketika haji atau umroh adalah tawaf dan tawaf itu wajib suci wajib suci karena apa? karena tawaf itu sama dengan sholat kecuali kalau tawaf itu boleh berbicara boleh ngobrol tapi kalau sholat tidak boleh tapi syarat lainnya sama yaitu salah satunya harus suci tidak boleh dalam keadaan wudu, eh dalam keadaan batal wudu kita terus tawaf. Sedangkan di tempat tawaf, laki perempuan campur. Pasti mengalami sentuhan laki perempuan, pagiling gisik, sesedak berdesak-desakan. Wah, kalau berprinsip menyentuh perempuan itu batal wudunya nggak akan jadi-jadi itu tawafnya. Kalau dikatakan ini kan darurat. Mana ayat atau hadis yang menyatakan bahwa kalau darurat boleh tidak wudhu? Kecuali kalau memang betul-betul tidak ada air, nah tayamum. Kalau tidak ada debu dan tidak ada air, baru itu boleh. Dikatakan darurat. Tapi di sana ada wudhu, ada air, bisa wudhu dulu. Oleh karena dan umpah kalau ah darurat, kata siapa darurat? Kalau umpamanya di areal Ka'bahnya umpamanya e, berdesak-desakan bisa di tingkat dua sepi itu, tingkat tiga, tingkat empat sepi. Masih bisa. Nggak boleh dulu mengatakan itu darurat. Tapi mereka yang berkeyakinan menyentuh perempuan itu batal, eh kekehwe tawafnya sambil berdesak-desakan. Hari-hari itu dianggap batal dengan alasan darurat. Mempermudah-mudah kondisi darurat padahal masih bisa dihindari. Oleh karena itu mereka terjerumus ke dalam kesusahan. Berdasarkan hal itulah maka sebenarnya pendapat yang kuat yang benar dalam masalah ini bahwa menyentuh perempuan maknanya adalah jima. Itu yang membatalkan wudu bahkan harus mandi Adapun menyentuh biasa baik ke istri sendiri ataupun ke wanita lain tidaklah membatalkan wudu walaupun kalau sengaja menyentuh perempuan lain maka itu dosa apalagi disertai dengan syahwat tapi walaupun dosa tidaklah membatalkan wudunya karena tidak ada hubungan antara batal wudu dengan dosa sehingga kalau seseorang sudah berwudu lalu dia bermaksiat maka wudunya tidak batal setelah wudhu sebelum sholat dia mencuri. Mencurinya adalah dosa besar. Tapi dosa besarnya itu tidak membatalkan wudhunya. Kalau umpamanya seseorang setelah sholat, eh setelah wudhu umpamanya dia bergibah, menceritakan kejelekan orang lain, itu dosa besar, itu maksiat. Tapi kemaksiatannya tidak membatalkan wudhunya. Seperti itu juga setelah berwudu dia umpam menyentuh perempuan lain yang bukan mahram secara sengaja, sekedar iseng, sekedar jahil, dia bermaksiat, dia berdosa. Tetapi dosanya tidak membatalkan wudunya. Walhasil tidak ada hubungan antara dosa dengan batal wudu. Nah inilah contoh yang pertama dari Al-Quran Orang memahami nas dengan pemahaman yang bukan sebenarnya Kedua, contoh kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi SAW pulang beres dari perang Ahzab. Kemudian dia datang Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam lalu berkata, "Inna lam nadha'is silah fakhruj ila barik ila badi Quraidah." Kita jangan dulu meletakkan senjata. Jadi setelah apa namanya? Setelah perang Ahzab selesai, perang Ahzab itu nama lain dari perang Khandaq. Disebut Khandaq yang artinya parit karena Nabi dan para sahabat menggali parit atas usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Menggali parit di sekitar kota Madinah dan itu menyebabkan pasukan musuh tidak bisa menyerbu langsung ke Madinah karena terhalang oleh parit dengan lebar dan kedalaman yang cukup. Mereka tidak bisa meloncati parit itu. Mau tidak mau harus turun dulu ke parit. Tapi turun ke parit itu sudah merupakan jebakan yang membahayakan musuh. Bisa mati, dilempari api, dipanah, ditombak, dan seterusnya. Dan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan mengirimkan tentara yang tidak terlihat berupa angin topan yang sangat dahsyat. Yang memporak-porandakan kemah de kemah dan markas pertahanan musuh. Sampai musuh akhirnya bubar karena angin ribut tersebut. Nah, cuma ada satu daerah yang oleh Nabi tidak digali parit yaitu daerah yang dikuasai oleh Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah itu sudah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salah satu isi perjanjiannya adalah siapapun yang nanti diserang musuh, yang lainnya harus ikut bantu. Eh Bani Quraidah ini kemudian apa? Khianat pada waktu perang Ahzab. Karena Bani Quraidah meyakini Nabi dan para sahabatnya akan musnah, akan kalah, akan bisa dihancurkan oleh pasukan musuhnya yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa saat itu, makanya disebut dengan perang Ahzab. Nah, akhirnya khianat Bani Quraidah. Setelah perang Ahzab selesai dan musuh porak-poranda serta e, pulang ke daerahnya masing-masing, tinggallah Nabi SAW menyelesaikan urusan dengan Bani Quraidah yang khianat terhadap perjanjian. Kata malaikat Jibril, "Inna lam nadha'i silah, fakhruj ila Bani Quraidah." Kita tidak boleh dulu meletakkan senjata. Keluarlah ke Bani Quraidah. Lalu Nabi Ali alaihi salatu wasallam menyuruh beberapa orang sahabat untuk keluar menuju Bani Quraidah. Lalu Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadun al-asar illa fi Bani Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ketika para sahabat pergi ternyata apa? Ternyata di tengah jalan waktu asar sudah ada, eh, sudah datang. Dan kalau dilanjutkan ke Bani Quraidah mungkin sampai maghrib. Ingatlah mereka kepada pesan Nabi selesai jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat pun ikhtilaf. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ucapan Nabi jangan sampai kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah maknanya harus bergerak cepat sehingga asar itu sudah ada di Bani Quraidah. Adapun kalau di tengah jalan sudah datang waktu asar ya sudah sholat aja dulu di tengah jalan. Akhirnya sebagian sahabat yang seperti itu sholat. Karena sudah datang waktu asar. Tapi sebagian lagi menyatakan, oh enggak, perkataan itu menyatakan kita harus sholat asarnya di Bani Quraidah. Walaupun asarnya sudah datang waktu asar itu di tengah jalan, jangan sholat di sini. Nanti aja di, di Bani Quraidah walaupun datang ke sana maghrib. Sahabat-sahabat yang berpendapat seperti itu tidak sholat asar di jalan. Karena ingat kepada pesan Nabi, janganlah kamu asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu terjadilah ikhtilaf di kalangan sahabat. Sebagian sholat di tengah jalan, sebagian lagi tidak dan nanti sholatnya di Bani Quraidah. Inilah perbedaan antara dua kelompok sahabat ketika itu. Lalu timbul pertanyaan, mana yang benar? Tidak diragukan lagi bahwa yang benar adalah sahabat-sahabat yang melakukan sholat asar pada waktunya, walaupun di tengah jalan. Karena apa? Karena nas-nas atau keterangan-keterangan dalil-dalil tentang wajibnya sholat asar khususnya di pada waktunya di awal waktu itu muhkam. Muhkam itu artinya jelas, gamblang baik berupa perintah as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, maupun berupa larangan jangan sampai kalian mengakhirkan salat asar sehingga saat ketika matahari berada di antara dua taduk setan kalian baru salat asar itu terlarang. Itu artinya sudah akhir. Jadi nas atau perintah tentang wajibnya sholat di awal waktu itu adalah dalil yang gamblang dijelaskan dalam banyak dalil. Adapun perintah Nabi yang menyatakan janganlah kalian sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah ini mustabih namanya. Samar, ini maknanya apa? Dan kaidah menyatakan hamlul mutasyabih alal muhkam dalil yang mutasyabih yang samar itu harus dibawa kepada yang muhkam. Jangan diamalkan yang mutasyabih, amalkanlah yang muhkam yang jelas sehingga yang benar itu adalah melakukan sholat asar pada waktunya walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Sehingga para sahabat yang sholat di Bani Quraidah mereka memahami nas dengan maksud yang bertolak belakang dengan isi dari nas tersebut. Inilah perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat dan salah satunya disebabkan karena orang memahami nas baik ayat atau hadis tidak sesuai dengan yang dimaksud atau salah faham. Inilah penyebab yang keempat. Kelima, penyebab adanya ikhtilaf yang kelima tidak hanya di kalangan para sahabat tapi juga di kalangan para eh, tidak hanya di kalangan para ulama tapi juga di kalangan para sahabat yaitu ayyakuna qad balaghahul hadis lakinnahu mansukhun wa lam ya'lam bin nasikh fayakunu fayakunu al hadithu sahihan wal muradu minhum mafhuman walakinahu mansukhun wal alim la ya'lamu binaskhihi kelima adalah ada hadis yang sudah sampai kepada seseorang tapi hadis itu sebenarnya sudah dimansuh tapi orangnya tidak tahu bahwa itu hadis sudah dimansuh dimansuh itu artinya sudah dihapus sudah di cancel, sudah tidak diberlakukan lagi diganti dengan yang baru. Hadisnya sih sahih. Tapi sudah dihapus ketetapannya dan adanya hadis-hadis yang dimansuh ini banyak. Dan orang itu tidak tahu bahwa hadis itu sudah dimansuh. Sebagai contoh umpamanya apa yang terjadi pada diri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika mereka ketika beliau salat ketika ruku di awal-awal Islam di awal-awal perintah salat dilakukan ketetapan ketika ruku itu mentadbik atau menyatukan dua tangan lalu kedua tangan itu disimpan di tengah-tengah antara dua lutut. Seperti itu awal-awalnya. Jadi di awal perintah sholat turun ketika ruku kedua tangan disatukan lalu disimpan di tengah-tengah kedua lutut antara lutut kiri dan antara lutut kanan. Itulah awal-awal. Tapi kemudian ini dimansuh, dihapus ketetapan itu. Dan diganti dengan cara kedua tangan disimpan di atas kedua lutut. Tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut yang kiri dengan posisi jari-jari direnggangkan. Kesalahan banyak orang dalam sholat ketika ruku yaitu keempat jari disatukan lalu jari jempol dipisah satu lalu disimpan di atas lutut itu salah yang benar ketika ruku jari-jari semuanya direnggangkan sebab keterangan dari sahabat Wa'il bin Hujin radhiyallahu an ketika dia mengamati sholat Nabi dari awal sampai akhir ketika ruku dia menyatakan wa wadoa yadahul yumna ala rukbatil yumna wal yusru ala yusru wa farraja baina asabihi. Nabi Sallallahu alaihi wasallam ruku, beliau meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri dan beliau merenggangkan jari-jarinya di atas lutut tersebut. Inilah ketetapan yang baru sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tidak tahu tentang ketetapan baru ini. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an salat bersama Al-Qamah dan Al-Aswad. Lalu Al-Qamah dan Al-Aswad meletakkan kedua tangan mereka di atas kedua lutut mereka. Karena Al-Qamah dan Al-Aswad sudah tahu bahwa ada ketetapan baru ketika ruku yaitu meletakkan tangannya di atas lutut tangan kanan di atas lutut kanan tangan kiri di atas lutut yang kiri terlihat oleh Abdullah bin Mas'ud lalu Abdullah bin Mas'ud melarang hal tersebut jangan kalian letakkan tangan kalian di atas kedua lutut kalian tapi letakkanlah kedua tangan di antara kedua lutut kalian Kenapa Abdullah bin Mas'ud begitu? Karena dia tidak tahu. Akhirnya timur ikhtilaf antara Abdullah Mas'ud dengan kedua sahabatnya. Dan ini uzur bagi Abdullah bin Mas'ud. Karena ketidaktahuan menyebabkan dia dimaklumi. Allah menyatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa maktasabat. Allah tidak akan membebani kewajiban pada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Lalu ayat tersebut berakhir dengan doa Rabbana la tu'akhidna inna sina waqtana ya Allah jangan kau hukum kami apabila kami lupa atau salah salah yang tidak disengaja maksudnya salah yang tidak disengaja itu adalah pertama Kesalahan yang karena memang disebabkan karena ketidaktahuan, tidak tahu bahwa itu teh salah. Yang kedua karena memang ketidaksengajaan. Tidak sengaja mencelakai orang. Mencelakai orang itu dosa. Tapi kalau kadang-kadang orang melakukannya tidak sengaja gitu kan. Orang umpamanya lagi nang hunyar di bawah nangunyar itu selonjor kaki, kita lewat sambil SMS-SMS-an, akhirnya keinjak tuh kaki orang. Menginjak kaki orang itu dosa, tapi ini dilakukan karena ketidaksengajaan, maka tidak akan dihukum. Berdasarkan doa Rabbana la tuakhidna Inna sina awakhtona Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena ketidaksengajaan. Termasuk Ketidaksengajaan itu adalah karena ketidaktahuan. Lalu Allah menjawab qad fa'al. Aku sudah melakukannya. Dalam arti sudah mengampuni dan tidak akan mengazab orang yang berbuat kesalahan karena lupa atau karena khilaf. Karena ketidaktahuan. Karena ketidaksengajaan. Dan inilah penyebab yang kelima dari perbedaan pendapat yaitu ada hadis yang sahih. Tapi hadis itu sebenarnya sudah mansuh dan sudah di apa namanya diganti dengan ketetapan yang baru. Keenam, mungkin poin keenam ini poin terakhir yang kita bahas pada hari ini. Penyebab keenam adalah orang mengalami ikhtilaf dengan yang lain karena ada salah satu pihak yang berdalil dengan hadis yang doif. Padahal hadis doif tidak boleh dipakai sebagai dalil untuk menetapkan sebuah hukum. Karena itulah maka lahirlah perbedaan pendapat dia mengambil hadis yang doif, tapi yang uh, lain tidak mau mengambil yang doif karena apa? Karena yang doif itu tidak boleh diamalkan. Termasuk mengamalkan hadis doif dalam perkara-perkara fadilul amal. Bukankah dalam fadilul amal boleh? Ya boleh. Tapi banyak disalahfahami. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul amal itu maksudnya adalah hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan tentang amalan yang sudah disyariatkan. Amalan itu disyariatkannya oleh Quran atau hadis yang sahih. Seperti umpamanya tahajud Tahajud itu disyariatkan berdasarkan Quran, berdasarkan hadis yang sahih. Quran apa surah Al-Isra menyatakan wa minal laili fatahajjad bih nafilatallak. Dari sebagian waktu malam silakan kalian bertahajud sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Ini ayat. Ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini juga ayat tentang tahajud. Bah pokoknya mah tahajud mah banyak puluhan ayat memerintahkan dan memuji orang yang bertahajud. Sehingga tahajud disyariatkan. Apalagi hadis banyak. Yang sahih tentang hal itu. Terus tiba-tiba ada hadis doif yang menerangkan tentang keutamaan tahajud. Tapi hadis doif ini, hadis ini doif. Boleh nggak diamalkan? Boleh. Karena hadis doif ini tidak melahirkan amalan baru. Sebab amalan tahajud itu disyariatkannya oleh Quran dan hadis yang suhi. Ada hadis doif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Siapa orang yang tahajud 40 hari 40 malam tanpa putus, maka firasatnya tidak pernah salah. hadis eh, ada hadis itu, tapi hadis itu doif. Boleh nggak kita amalkan? Boleh. Karena mengamalkan hadis ini tidak melahirkan amalan baru. Amalan yang tadinya tidak disyariatkan lalu e, jadi disyariatkan berdasarkan hadis dhaif ini. Tidak. Tahajud itu disyariatkan oleh Quran Sunnah. Adapun kalau ada hadis yang menjelaskan satu amalan sunnah, tapi amalan sunnah ini tidak diterangkan dalam Quran atau hadis lain yang sahih, satu-satu yang ada adalah hadis ini yang doif, maka tidak boleh. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh sebagian ulama tentang adanya sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang dilakukan empat rakaat. Tapi di dalam rokaatnya ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk Membaca tasbih yang berbunyi subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar Itu 15 kali Hadisnya ada Diterima dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas pamannya apa kata Nabi? Ya ammah, ala u'tik, ala u'allimuk. Mau enggak aku ajarkan kepadamu sesuatu amalan? Ya mau. Kata Nabi SAW, di arba' rakaat. Taqra'u fi kulli rakatin bi fatihatil kitab wa surah. Fa'idha faragta minal qira'ah min fi awali rakatin wa anta qa'imun. qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyrata marrah thumma tarka'u fataquluha wa anta raqi'un ashran thumma tarfa'u ra'saka min ar-ruku' fataquluha ashran ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون وتفعل ذلك في كل ركعة إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة Wa fa'ilam taf'al fa fi kulli syahrin marrah, fa'ilam taf'al fa fi kulli eh, sanatin marrah, fa'ilam taf'al fa fi umrika marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau salat empat rakaat. Lalu di setiap rakaat kamu baca Fatihah dan surat. Kalau kamu sudah selesai membaca surat, di awal rakaat dalam keadaan berdiri bacalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kau ruku dalam keadaan ruku baca ini 10 kali. Kemudian kau bangkit yaitu itidal dalam keadaan uh, itidal berdiri kamu baca lagi 10 kali. Lalu kamu sujud lalu baca dalam keadaan sujud sepuluh kali. Lalu kamu duduk dari sujud baca lagi sepuluh kali. Lalu sujud lagi baca lagi sepuluh kali. Kemudian kamu angkat dari sujud. Kemudian sebelum bangkit berdiri kamu baca lagi sepuluh kali. Itulah tujuh puluh lima kali. Kamu lakukan itu di setiap empat rokaat. Dan apabila kamu mampu, lakukan sholat ini sehari sekali. Silakan lakukan. Kalau kamu tidak mampu setiap hari, lakukan se sepekan sekali. Kalau kamu tidak mampu melakukannya, lakukan sebulan sekali. Kalau tidak mampu, lakukan aja setahun sekali. Kalau tidak mampu juga, maka lakukan sekali dalam seumur hidup. Ini yang disebut dengan sholat tasbih, empat rakaat dan setiap rokaatnya bacaannya Al-Fatihah dan surat lalu membaca tadi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam ruku dalam sujud dan seterusnya. Kalau ketika berdiri dibaca 15 eh, kali, ketika eh, ruku 10, ketika itidal 10, sujud 10, duduk 10, kemudian bangkit dari eh, sujud lagi 10 dan bangkit dari sujud 10, 10 kali 6 60 ditambah berdiri tadi ya 15 kali jadi 70 75 kali. Satu rakaatnya 75 kali. Jadi kalau empat rakaat berarti 300 kali ya. 300 kali. Itu yang disebut dengan sholat tasbih. Sebagian orang menganggap hadis ini hasan. Dan hasan itu termasuk hadis yang makbul, diterima dan boleh diamalkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 1297 oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan Imam Abu Daud serta Imam Al-Munziri sukut terhadap hadis ini. Sukut itu diam, tidak berkomentar, tidak mensuaikan, tidak mentaifkan Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensuaikan hadis ini. Oleh karena itu dalam kitab Tahqiq Nailul Autar juga dijelaskan tentang kesesuaian hadis ini. Syekh Ridwan, Jami' Ridwan ketika mentahki kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Oleh karena itulah sebagian ulama ada yang mengamalkan salat tasbih ini. Seperti umpamanya Imam Abdullah bin Mubarak eh, rahimahullahu taala mengamalkan hadis ini. Akan tetapi mayoritas ulama tidak mengamalkannya dan menganggapnya sebagai sebuah kebidahan karena hadisnya dhaif. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika menjelaskan tentang salatu tasbih beliau menyatakan, "Inni la taqiduha min haitsu syar'i." Wa yara akharun anna salata tasbih bid'atun makruhah wa anna hadithaha lam yasih. Aku meyak, tidak meyakini salat ini dari aspek syar'i. Para ulama menyatakan salat tasbih itu bid'ah makruhah dan hadisnya tidak sahih. Di antara ulama-ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad bin Hammal rahimahullah. Kata Imam Ahmad, "Inna la tasih anin Nabi sallallahu Bahwa hadis ini tidaklah sahih dari Nabi SAW. Bahkan Syekhul Islam menyatakan inna haditha kadhibun ala Rasul SAW. Hadis ini adalah kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Syekh Al-Utsaimin fil haqiqah man ta'ammalaha wajada anna fiha syududan hatta bin nisbah li syar'i idza إذ أن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصلاح, لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان وإما أن تكون نافعة فلا تكون مشروعة وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو أسبوع أو شهر أو في الأمر مرة وهذا لا نذير له في الشرع fadalla ala syududiha sanadan wa matanan wa anna man qalaha innaha kadhib ka syekhul islam fa innahu musib walidhalik qala syekhul islam annahu lam yastahibha ahadun min al-a'immah kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa kalau kita atau siapapun yang memperhatikan salat tasbih ini dia akan mendapati keanehan dari segi dari aspek syar'i. Karena apa? Karena ibadah itu ada banyak uh, kaidah. Pertama mungkin uh, ibadah ini bermanfaat bagi hati. Oleh karena itu pasti akan membersihkan hati. Kalau memang seperti itu mestinya disyariatkan walaupun dengan syariat sunnah di setiap waktu atau di setiap tempat tertentu waktu tertentu seperti tahajud, seperti duha gitu ya. Tempat tertentu seperti tahiyatul masjid dan seterusnya. Nah, adapun ini di, di, disyariatkan boleh pilih, boleh setiap hari, boleh seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali atau sekali seumur hidup. Dan ini tidak ada hal yang seperti dalam aspek syariat maka tidak diragukan lagi bahwa hadis ini mengandung keanehan atau syad baik dari segi matan ataupun dari segi sanad. Ulama-ulama yang menyatakan bahwa hadis ini dusta seperti Syekhul Islam, dia itu benar. Makanya beliau berkata bahwa tak ada seorang imam pun yang mensunahkan sholat ini. Berdasarkan hal inilah, maka beliau lebih cenderung kepada pendapat yang tidak mensyariatkan adanya sholat tasbih karena kedhaifan hadisnya. Nah adanya perbedaan di dalam menilai suatu hadis apakah ini sahih atau doib melahirkan perbedaan apa? Perbedaan pendapat. Oleh karena itulah maka salah satu di antara penyebab perbedaan pendapat dalam aspek fikih dalam aspek syariat karena berbedanya dalam menilai sebuah hadis. Yang satu menyatakan sahih, yang lain menyatakan dhaif bahkan menyatakan itu palsu. Wallahu alam. Itulah salah satu di antara penyebab dari timbulnya ikhtilaf dan ini penyebab yang keenam. Penyebab-penyebab yang lainnya masih ada yang tersisa, tapi insya Allah akan kita lanjutkan nanti saja pada hari Selasa yang akan datang untuk sekarang ini cukup sampai di sini saja dulu karena waktu yang kita miliki sudah habis tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dipersilakan para pendengar Radio Roja untuk mengajukan pertanyaan baik langsung lewat telepon ataupun lewat SMS yang nomornya nanti akan dibacakan lagi oleh Akhi Muzain dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini alhamdulillahirabbil alamin lain. Fadlal. Eh, syukron jazakallah khair Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat dan begitu jelas telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan mudah-mudahan ini <clears throat> bisa kami fahami dan juga bisa uh, kami mengerti tentang uh, paparan materi yang telah disampaikan tadi. Namun demikian barangkali dari beberapa pendengar Radio Raja Bandung akan bertanya mengenai materi yang tadi disampaikan oleh ustad eh, bisa melalui langsung di telepon 022 sekali lagi di nomor 022 atau juga melalui pesan singkat di nomor 081 1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak, Pak? Dari siapa di mana Pak? Di Siapa Pak siapa? Sufni. Husni? Sufni. Sufni. Iya, silakan Pak Sufni. Begini Ustaz, eh, dalam sholat apa namanya? Kalau di ada beberapa keterangan bahwa kalau dalam sholat sunat Jumat surat itu boleh dibaca atau tidak dibaca atau kalau di kalau tidak dibaca sah eh, sah tidak sholat sunat kita. Demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Barokallah Bapak Sufni atau Sukni di Cikutra. Cikutra. Semoga Allah Azza wa Jalla tetap melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan eh, kesehatan kesehatannya kepada Bapak sekeluarga, demikian juga para pendengar rojak yang lainnya. Pertanyaan bagaimana hukum baca surah di dalam sholat sunat? Surah seusai surah Al-Fatihah gitu ya. Taib, eh, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca surah seusai Al-Fatihah baik dalam surah dalam sholat fardu ataupun sholat sunat. Sebagian menyatakan wajib berdasarkan hadis solu kama roaitumuni usolli. sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu kewajiban mengikuti sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyangkut aspek gerakan sholat termasuk bacaan sholat. Maka kalau Nabi SAW seusai membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat, baik ini dilakukan pada sholat fardu ataupun sholat sunat. Sebagian ulama seperti Al-Albani rahimahullah dan tegas oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab al qulmufin al qulmubin fi Aqsil Musulin menyatakan membaca uh, surat itu hukumnya wajib. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Oleh karena itu siapa orang yang tidak membaca surat di dalam sholat maka dia berdosa tapi sholatnya sah. Karena apa? Karena itu bukanlah rukun. Perbedaan antara wajib dengan rukun. Kalau rukun itu harus dibaca atau harus dilakukan yang apabila tidak dilakukan batal sholatnya. Seperti baca fatihah. Kalau orang tidak baca fatihah tidak sah sholatnya karena itu rukun. Ah, adapun yang wajib, yang wajib itu apabila ditinggalkan solatnya tetap sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan hal yang wajib di dalam solat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwa membaca surah seusai Al-Fatihah dalam rokaat pertama dan yang kedua hukumnya sunnah dan bukan wajib. Sehingga apabila seseorang tidak membaca surat seusai Al-Fatihah baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah maka dia tidak berdosa dan salatnya tetap sah. Karena itu sunnah, hanya dia melewatkan keutamaan pahala yang besar dengan tidak membaca surah seusai Al-Fatihah. Nah, jumhur mana yang lebih kuat? Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan membaca surat itu sah. Eh, itu sunnah. Sehingga apabila seseorang karena keterburu-buruan, ya karena keterburu-buruan, dia hanya membaca mencukupkan dia dengan baca Al-Fatihah dan tidak membaca surat secara sengaja karena keterburu-buruan, umpama mengejar pesawat, mengejar kereta, mengejar travel yang waktunya itu umpamanya sudah ditentukan dan tidak bisa diundur-undur kita akan ditinggalkan apabila terlambat. Lalu karena itulah kita hanya membaca Fatihah dan tidak membaca surat, maka itu sah dan insya Allah tidak berdosa. Menurut jumhur ulama. Oleh karena itu Pak Sufni tadi insya Allah tetap sholatnya sah dan kita e, tidak harus mengulang sholat tersebut. Nah ini berlaku baik bagi sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Uh, kami harapkan juga kepada para pendengar Radio Raja Bandung seperti Pak Sufni di Cikutra tadi untuk bertanya langsung to the point dan eh, pertanyaan dibatasi satu pertanyaan saja untuk setiap penanya. Iya. Untuk berikutnya ada penelpon Pak Utep di Katapang. Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini ada yang menanyakan begini Ustaz, apakah ini termasuk istilah juga Ustaz? Ustadz zaman sekarang itu kan ada yang membolehkan menjadi wali bagi anak perempuan dari hasil di luar di luar punya anak yang di luar nikah Ustaz. Apakah ulama terdahulu juga ada perbedaan dalam masalah tersebut Ustaz? Kalau Ustaz zaman sekarang itu ada yang membolehkan orang tua yang maksudnya dari hasil anak yang menikah yang tidak sah gitu maksudnya. Hasil zina gitu ya? Hasil zina gitu. Iya gitu aja Ustaz apa ulama terdahulu juga ada perbedaan dalam masalah ini atau Ustaz zaman sekarang aja Ustaz gitu iya iya Iya, barakallahu fik Bapak Utep di Ketapang. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, rizki yang barokah banyak gitu ya untuk Pak Utep sekeluarga. Demikian juga untuk Akhi Muzain dan Farid nih. Amin. Amin. Dan semua pendengar Radio Roja. Taib. Uh, yang disebut dengan ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang mu'tabar, mu'tabar itu yang diakui, adalah perbedaan pendapat antar para ulama. Dan apabila para ulama sepakat Lalu ada satu, dua orang atau mungkin puluhan orang yang bukan ulama, bukan ulama, bukan ulama mujtahid. Hanya selevel ustad, gitu ya. Dia tidak hafal Quran, tidak uh, menguasai mustalahul hadis, tidak faham tafsir, tidak atau bahasa Arabnya juga terbata-bata umpamanya. Lalu dia ijtihad. Hasil ijtihadnya berbeda dengan kesepakatan para ulama itu bukan ikhtilaf tapi namanya inhiraf. Inhiraf itu hanya menyimpang dari apa yang disepakati oleh para ulama. Tentang tidak bolehnya seorang e, ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zinahnya umpamanya ya. Itu nas hadis dan begitu ada nas hadis tidak boleh ada ikhtilaf. Pendapat ulama sehebat sebesar apapun kalau bertolak belakang dengan hadis ya ditolak. Apalagi para ulama sepakat tentang hal ini berdasarkan hadis tadi, maka seorang putri hasil zina harus diwali ketika nikah oleh wali hakim. Fa jara fal hakim waliun liman la, la waliyalah. Jadi hakim menjadi wali bagi wanita-wanita yang tidak punya wali. Tidak punya wali itu karena memang ayah kandungnya tidak ada, sudah meninggal, adik kakak kandungnya semua yang laki-laki yang yang berhak jadi wali sudah tidak ada. Atau masih ada tapi tidak memungkinkan karena jauhnya umpamanya, maka dia jadi wali hakim atau karena memang salah satunya adalah anak hasil zina. Itu yang mewalikan adalah hakim. Bukan ayah biologisnya, bukan. Ayah yang menghamili ibunya di luar nikah, bukan itu. Itu kesepakatan. Kalau sekarang ada ustad gitu yang yang beristihad seperti itu, jangankan ustad, ulama besar apapun kalau bertolak belakang dengan hadis, ya tidak boleh dianggap, apalagi hanya sekedar ustad. Kalau umpah para ulama berasal nasar itu sepakat lalu ada ustadz yang uh, apa namanya uh, menyimpang dari kesepakatan ini lalu melontarkan pendapat sendiri itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf itu apa? Menyimpang dari kesepakatan. Maka jangan digubris. Maka jangan dipegang, jangan didengar yang seperti itu, tapi peganglah hadis dan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya dan kita akan uh, selang-seling antara penelpon dengan uh, pengirim SMS. Sekarang kita beralih ke penanya lewat pesan singkat Ustaz. Yang pertama dari Bapak Irham di Kiara Condong, Ustadz Apakah sama pahalanya baca Quran dengan HP yang ada Qurannya dengan baca Quran melalui mushaf? Sukron. Iya, Bapak Irham, Irham eta eta. Mm. <laughs> Barakallahu fik Bapak Irham, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. <laughs> Amin. Amin. Yang solihah gitu. Ya, pertanyaan Bapak Irham adalah sama nggak membaca Al-Quran dari mushaf dan dari uh, eh, HP atau iPad atau yang sejenisnya? Taib. Barokallahu fiq. Iya, yang dinilai ya, yang dinilai adalah bacaannya. Apa yang dilafatkan oleh lisannya. Baik yang dilafatkan oleh lisannya itu dari hafalan tanpa melihat mushaf, tanpa melihat apapun. Dia memurojaah, mengulang-ulang hafalan. Atau membaca dengan melalui mushaf. Atau umpam membaca dengan apa iPad sekarang begitu dibuka iPad, cari program Al-Quran, lalu dibuka, lalu dibaca. Iya, sama. Insya Allah nilai pahalanya tetap sama termasuk di uh, eh, HP umpamanya kita ngedownload program Al-Quran seperti itu Lalu kita buka, lalu kita baca, ya sama Yang dinilai adalah bacaan yang kita lakukan Bukan dari mana kita membacanya ya. Wallahu alam bisawab Ya, ya. Syukran Ustaz atas jawabannya ya. Dan satu lagi kita buka penanya lewat SMS. Yang pertama adalah eh yang kedua Eh, dari Bapak Rashid di Ngamprah. Ya Ustadz Azanullah wa yakum sunnati Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar Salahuddin Al-Ayubi adalah orang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi dalam rangka mengembalikan umat pada sunnah? Iya, ini menyebar, menyebar sekali dan ini kedustaan yang benar-benar dusta. Sampai di Jamiah Islamiyah Madinah ada desertasi doktoral yang membantah hal ini bahwa tidak benar Salahuddin al ayubilah yang pertama kali mengadakan ini, mengadakan peringatan Maulidan kita tidak menemukan apa namanya maroji atau referensi yang secara tegas bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali. Kalau tulisan-tulisan orang yang e, beredar banyak tapi tidak disertai dengan data dan e, fakta yang konkret dalam masalah ini. Itu yang pertama. Kedua, andai toh benar, andai ini anda benar, maka Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah seorang ulama mujtahid. Beliau seorang jenderal beli seorang ahli strategi perang. beli seorang panglima perang. Seorang panglima bukanlah seorang ulama. Dan bukanlah seorang mujtahid yang istihadnya boleh dijadikan sandaran. Apalagi bukan beliau yang pertama kali e, mengadakan mauludan seperti yang disangkakan banyak orang. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Syukran uh, atas jawabannya Ustaz. Dan kami persilahkan kepada Ibu siapa tadi yang ada di Cimindi untuk masuk. masuk Telepon? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kosim nih. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Solihin. Pak Solihin nih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz bisa masuk. Dari keren Waalaikumsalam bisa masuk. Dari Jumat Iya, iya. Eh, ini Pak Ustaz, ini pertanyaan saya mengenai akhlak yang akan saya pertanyakan pada hari Jumat kemarin, tapi ya bisa masuk. Iya. Uh, ini saat seandainya kita di dizalimi orang lain, misalnya di TV, kemudian uh, insya Allah kita tidak bersabar dan ridho gitu ya. Akan tetapi ketika kita misalnya me, me, apa namanya ingin uh, supaya orang lain itu tidak tidak terjadi lagi jadi tidak meminta kepada orang lain maka kita uh, mengajukan dia atau kita berusaha untuk uh, dia diajukan ke polisi seperti itu apakah tindakan seperti itu masih di, dibolehkan atau masih dalam uh, tahap bersabar atau ridho. Eh, iya. mungkin itu saja. Eh, iya. Terima kasih. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Solihin, Barokallahu Fik Semoga Allah Azza wa Jalla Tetap Mengobarkan semangat Pak Solihin untuk mencari ilmu sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam ya. E, pernah kita bahas tentang salah satu akhlak yang mulia yaitu memberi maaf kepada orang lain. Dan memberi maaf kepada orang lain adalah sebuah akhlak yang sangat-sangat sangat mulia Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan mazadallahu mazadallahu 'abdan bi'afwi illa izan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan. Allah berfirman wa anta'fu aqrabu littaqwa. Sesungguhnya memberi maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Akan tetapi ayat Al-Quran mengkoyid maaf dengan maslahat. Mengkoyid itu membatasi. Mensyaratkan memberian maaf itu harus memberikan maslahat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ash-Shura. Faman ufiya wa aslah fa'ajruhu ala Allah. Siapa orang yang memberi maaf. Terus mengakibatkan maslahat maka pahalanya tanggungan Allah. Asy-Syura ayat 25 menyatakan seperti itu. Makanya berkata uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah kata beliau faja'al al-afwa maqrunan bil islah Allah menjadikan memberi maaf itu disandingkan dengan islah Lalu timbul pertanyaan hal yumkin al afu ghaira islah? Apakah mungkin memberi ma memberi maaf tapi tidak islah, tidak maslahat? Dijawab iya. Sebagai contoh umpamanya ada orang yang berbuat dolim kepada kita karena kesombongan kita kaburan Lalu kita maafkan ya sudahlah, biarkan tidak akan kita tuntut. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu tambah sombong, tambah dolim lihat. Saya tidak minta maaf tidak apapun, dia sudah langsung memaafkan dasar pengecut. Akhirnya dia dolim lagi. Dengan kedoliman yang lebih besar. Maka memberi maaf saat itu tidak maslahat. Atau ada orang anak muda yang ugal-ugalan pakai motor, pakai mobil, ngebut dengan serampangan membahayakan dirinya dan orang lain akhirnya jeger nabrak. Lalu kita maafkan ya sudahlah namanya anak muda. Tidak dituntut, tidak diganti rugi, tidak diapa-apakan, dibiarkan. Apa akibatnya? Anak itu tambah tambah ugal-ugalan. Lihat, walaupun saya nabrak berkali-kali, nggak ada yang menuntut saya. Itu tidak maslahat. Maka berkata Syekhul Islam, al-islahu wajib wal afu mandub. Faidha kana fil afi fawatul islah fa makna dhalik annana qaddamna al-manduba alal wajib. Wahada la yajuz. Islah atau men melahirkan masalah itu hukumnya wajib. Sedangkan memberi maaf hukumnya sunnah. Kalau memberi maaf mengakibatkan hilangnya islah yang wajib, maka berarti kita mendahulukan yang sunnah dengan membuang yang wajib. Dan ini tidak boleh. Oleh karena itu kalau umpamanya ada orang yang menipu kita dan kita maafkan akibatnya kita dia menipu lagi berani lagi ke orang lain begitu ke kita juga nanti menipu lagi nggak ada kapok-kapoknya maka tidak boleh orang itu diberi maaf karena tidak maslahat maka lakukan upaya yang membuat dia bisa berhenti dari kedolimannya. Kalau penipuannya hanya bisa berhenti dengan cara diajukan, ke pengadilan, dilaporkan ke polisi, lakukan. Pertama agar dia tidak bisa lagi menipu, kedua agar tidak ada lagi korban lain yang tertipu oleh dia. Maka lahirlah maslahat umum dengan mengorbankan satu orang yang jahat ini. Nah itulah maslahat. Oleh karena itu, kalau seseorang memberi maaf tapi maafnya tidak membawa maslahat, maka itu tidak boleh memberi maaf. Memberi maaf harus melahirkan maslahat. Kalau orang-orang yang menipu itu ya, kita nasihati dia sadar, kemudian dia minta maaf, lalu kita maafkan, lalu dia setelah itu tobat dan bagus. Nah itu bagus, itu beri maaf, nggak apa-apa. Sudah yang dulu-dulu saya bebaskan, kamu nggak nggak usah mengembalikan uang saya. Ya udah, ya makasih maka saya malu banget. Akhirnya setelah itu dia jadi soleh, ah, itu bagus. Tapi kalau setelah itu dia nipu lagi, nipu lagi, nipu lagi, ah itu jangan dimaafkan, tapi adukan ke polisi agar dia kapok dan minimal walaupun tidak kapok dia berhenti dari nipunya dan tidak ada lagi korban karena penipuan dia. Begitu Pak Solihin wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya dari Pak Solihin. Kembali ada penelpon dari Pak Jaka Bandung yang sudah lama tidak pernah nelpon nih. Masuk lagi sekarang. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. roho asal tisane roh asal ngasunte sebelum salatullah salamullah ala toha kena iya iya iya salatullah kita pak ya nge ngarafin deh pak semua salawat pak Rasul emang eh, sebagai nami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iya gitu pak Ustaz jazakallah khairan wa Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Pak Jaka Bandung. Pak Jaka di Sayati. Pak Jaka di Sayati barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masihan kesehatan tah ka Pak Jakanya. Sareng komahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Pertanyaannya tadi ku bahasa Sunda mudah-mudahan ngartos bahasa Indonesianya. Salawat eh, Badar, salatullah, salamullah ala toha rasulillah e, makna dari toha ala ala toha rasulullah ala yasin habibillah mereka yang mengarang solawat tersebut memaksudkan toha dan yasin itu sebagai nama lain dari rasul sallallahu alaihi wasallam makanya uh, disebutkan salatullah salamullah ala toha rasulillah rasuli rasuli badal bagi toha disebutnya badal kulmingkul jadi rasuli itu yang dimaksudlah toha toha itu yang dimaksudlah rasulullah ala toha toha majrur karena ada huruf ala huruf jar rasuli badal bagi toha berarti rasul di sana yang dimaksudlah Toha itu. Demikian juga Yasin. Nah, jadi mereka memaksudkan Toha dan Yasin di sini sebagai nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini dibantah oleh para ulama, diantara oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang menyatakan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan baik ayat ataupun hadis bahwa Toha dan Yasin di sana adalah nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah apa namanya uh, pemahaman yang keliru tentang ayat. Toha gitu ya. Uh, itu huruf muqatta'ah di awal surat Toha. Dan itu bukanlah nama dari Nabi SAW. Demikian juga Yasin. Itu sebuah kekeliruan besar. Nabi SAW diberi nama oleh beli oleh Allah atau oleh keterangan beliau sendiri dengan beberapa nama uh, umpamanya anak Ahmad, Muhammad, Abdul Qasim, kemudian Aqib dan seterusnya itu ada. Tapi Yasin dan Toha tidak ada sama sekali. Oleh karena itulah maka itu sebuah kekeliruan bahwa Toha dan Yasin bukanlah nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi itulah adalah huruf e, muqatta'ah huruf yang terputus-putus di awal surat Toha dan surah Yasin wallahu alam bisawab. Syukuran Ustaz atas jawabannya dan kembali ada penanya lewat telepon dari Bapak Muslim. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini berkaitan dengan apa uh, ikhtilaf uh, di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah Ustaz itu apakah uh, sama kedudukannya sebagaimana ikhtilafnya Ali dengan Muawiyah dan apakah Eh, siapakah di antara keduanya yang lebih condong kepada kebenaran di antara Aisyah dan Ali radhiyallahu Yang pertama, yang kedua, bagaimana menjawab syubhat dari agama Syiah tentang hadis eh, di mana eh, Nabi Allah Sulaiman pernah e, menggauli istrinya dalam semalam itu 100 orang gitu itu kan secara menurut mereka gitu secara itu nggak mungkin gitu secara waktu gitu Ustaz. Iya. Jazakallahu uh, akhi muslim di marga asih ya. Barakallahu Fik Uh, pertama tentang uh, ikhtilaf, ikhtilaf antara Ali dengan Muawiyah dan Aisyah. Ikhtilaf mereka lahir dari perbedaan istihad Dan hasil izian mereka itu mengharuskan mereka memerangi lawannya. Ali beristihad sebagai khalifah yang sah siapapun yang memberontak itu bugot dan bugot itu harus diperangi berdasarkan nas ayat dan nas hadis-hadis yang sahih idza buya li khalifataini faqtulu akhir minhuma kalau ada dua khalifah yang dibayat maka bunuh yang kedua yang terakhir itu nas hadis. Ayat menyatakan fa in baghat ihdahuma al ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrilah. Kalau ada orang yang memberontak, yang bugot kepada apa namanya pemerintahan yang sah, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrilah. Maka perangi si bugot itu, si pemberontak itu sampai dia kembali kepada ajaran Allah. Itu Al-Qur'an surah Al-Hujurat Surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 menyatakan demikian. Berdasarkan nas-nas itu ya Ali mau tidak mau itu wajib diperangi berdasarkan nas dan ayat, eh, nas ayat dan hadis. Itu istihad Ali bin Abi Thalib. Adapun Muawiyah radhiyallahu an punya alasan sendiri kenapa Ali harus diperangi. Karena apa? Karena sebagai khalifah Ali mestinya menangkap dan menghukum orang yang membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum pembunuh Uthman bin Affan ini ditangkap dan dihukum, maka Ali tidak boleh dulu ditaati. Kalau itu tidak dilakukan, dia harus diperangi. Itu istihad. Makanya hasil istihad dua-duanya mengharuskan memerangi lawannya. Dan para ulama menyatakan siapapun yang salah dalam hal istihadnya, dia berpahala satu dan kesalahannya diampuni idza al hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berizihad, lalu izihadnya benar dia dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Ali mujtahid, Muawiyah juga mujtahid. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha mujtahidah dia. Dan berhak layak untuk izihad Nah, hasil izihadnya mengharuskan memerangi, makalah makanya lahirlah peperangan dari kedua ini. Siapapun yang salah dalam istihadnya, kesalahannya tidak boleh dicela. Orangnya tidak boleh dicela karena kesalahan istihadnya. Dan siapa sih manusia yang tidak pernah salah dalam hal istihad? Para ulama mujtahidin yang sekali berimam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sekali ber apakah seluruh hasil istihadnya pasti benar? Enggak lah. Pasti ada salahnya. Namanya manusia. Apakah karena salah dia harus dicela habis-habisan? Nggak boleh dong. Kalau semua orang yang salah isiannya dicela, maka semua manusia tercelak. karena pasti pernah salah. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi SAW juga pernah salah. Sehingga ditegur oleh Allah Azza wa Jalla Contohnya dalam surah Abasa wa tawalla anja'ul amma dan seterusnya Kalau semua orang yang salah isihannya Salah sikapnya layak untuk dicela maka tidak ada orang yang selamat dari celaan. Ali bin Abi Thalib apakah pasti semua isiannya benar ya? Enggak, pasti ada yang salahnya. Apakah harus dicela? Tidak boleh dicela. Rasul SAW menyatakan kalau salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Kalau benar dapat dua pahala. Nah, itu yang terjadi. Makanya para ulama menyatakan waladhi eh, fi masyajaru bainahum Nah, Apa apa adapun yang terjadi antara mereka, peperangan di antara mereka kami tawakuf. Tidak mencela kedua-duanya atau salah satunya, termasuk yang bersalah. Nah, lalu siapa yang benar? Sebagian ulama menyatakan Ali bin Abi Thalib lah yang benar. Tapi tidak boleh hal ini memacu kita, mendorong kita untuk mencela Muawiyah karena kesalahannya. Karena kesalahannya hasil dari istihad. Tidak boleh mengakibatkan kita mencela Aisyah radhiyallahu anha karena kesalahannya. Karena kesalahan orang yang beristihad bukanlah alasan untuk mencelanya, mencercanya. Walhasil kita tidak boleh mencela siapapun yang bersalah dan kita tetap mendoakan kebaikan bagi mereka yang terlibat dalam urusan itu wallahu alam bisawab. Ini yang pertama. Kedua, uh, ada hadis riwayat Imam Al Bukhari seperti yang pernah saya jelaskan juga di dalam pengajian di sini bahwa raja dan sekaligus Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam menggilir istri-istrinya yang seratus orang hanya dalam satu malam. Nah, itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu ini menjadi per, bahan tertawaan orang-orang Syiah ahlakahumullah. Karena mereka itu orang-orang yang selalu menilai segala sesuatu dengan akal fikiran mereka. Termasuk hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan Nabi Musa menonjok malakul maut sampai keluar kedua matanya. Mereka tertawa. Ini hadis katanya nggak masuk akal banget masa malaikat dipukul oleh Nabi Musa sampai keluar matanya gitu kan? Hmm. Pertama kejamnian uh, siapa Nabi Musa. Kedua, kok malaikat bisa ditonjok? Mestinya sebelum ditonjok juga menghilang gitu ya. Hmm. Ah, itu mereka itu suka mereka segala sesuatu, mereka-reka segala sesuatu dengan otak, dengan akal sehingga ada ayat atau hadis yang nyata-nyata benar pun e, yang tidak masuk akal mereka, mereka tertawakan. Karena memang dasar agama mereka itu akal. Ayat dan hadis diakal-akali. Tapi kalau kita merunut penjelasan para ulama, oh masuk akal banget. Saat itu malakul maut diutus oleh Allah berupa seorang manusia biasa datang masuk ke rumah Nabi Musa dan meminta nyawa. Dan Nabi Musa saat itu tidak tahu bahwa itu malakul maut. Yang jelas ada orang asing masuk langsung minta nyawa. Hukum syariat yang berlaku di zaman Nabi Musa, kalau ada tamu nyelonong masuk tanpa izin, boleh tuh dicolok matanya. Nabi SAW juga kan begitu. Kalau ada orang gitu, bertamu, noong dina kaca jendela atau dina panto gitu ya tanpa izin colok aja kedua matanya boleh itu ini ada orang asing tidak dikenal masuk minta nyawa ini siapa ini syariat saat itu menyatakan boleh dipukul pukulan Nabi Musa sekali pukul kan orang bisa mati tuh sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tuh dan itu kesalahan Nabi Musa yang diakui oleh Nabi Musa ketika di hari kiamat diminta syafaat oleh manusia agar uh, minta syafaat kepada Allah. Nabi Musa enggak sebab saya pernah bunuh orang. Sekali dipukul mati. Nah, ini ada orang malakul maut berupa manusia minta nyawa dipukul Nabi Musa. Keluar matanya. Karena saat itu posisi dia sebagai manusia biasa. Tidak menunjukkan sebagai malak, malakul maut. Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Allah mengembalikan kedua matanya lalu kembali lagi dengan pesan ini nih. Nah, setelah di, datang kedua, kalau kamu mau hidup, coba tutupkan telapak tanganmu ke arah ke punggung seekor sapi, maka setiap bulu yang kamu tutup dengan matamu itu tambahan usia satu tahun bagimu. Satu bulu. Nah, sekarang berapa ribu bulu itu? Dari ini Nabi Musa tahu, oh berarti ini malakul maut utusan Allah. Lalu beliau pasrah dan dicabut. Itu penjelasan yang logis masuk akal yang diterangkan oleh para ulama. Tapi kalau orang-orang syiah ahlakahumullah karena kedengkian mereka kepada sunnah, kemudian dasar agama mereka yang berdasarkan akal, ya tertawa, ngejek. Karena apa? Karena memang akalnya segitu-gitunya. Ya, sama dengan saya pernah ya eh, menaik beca kemudian hujan kemudian ada obrolan itu hujannya karena musim kemarau itu hujan buatan tertawa mereka ngaco ya manusia masa hujan dibuat oleh orang gitunya nah ngam, orang ngambil drum gitu gatot gaca ke atas terus drumnya itu airnya diawurkan di luhur terus jadi hujan kan gitunya karena otaknya memang segitu gitunya di disangkanya yang dimaksud hujan buatan teh orang ngangkut air ke atas terus diawurkan di luhur kan gitunya <laughs> Padahal bukan begitu. Karena otaknya memang segitu tuh. SD aja nggak tamat, disangkanya yang namanya hujan buatan tuh kayak begitu. Jadi nggak sampai. Nah, orang Syiah itu kayak begitu tuh. Otaknya yang mereka dewa-dewakan di atas awan dipakai untuk menghukumi syariat. Dipakai untuk menghukumi, menilai ayat dan hadis yang sahih dengan otak, otaknya. Ketika nggak masuk otaknya tertawa. Sebagaimana tukang beca tadi mentertawakan orang yang mengatakan ini hujan buatan. Tertawa. Karena salah faham. Ya. Termasuk apa yang terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam mereka ukur dengan otaknya. Masa 100 orang, Hah? apa kuat itu pertama, nggak masuk akal. Karena dia mengukur kekuatannya dengan kekuatan dia yang loyo. Dengan satu istri aja dia nggak mampu. Ini Nabi Sulaiman 100 istri. Nabi Sulaiman kuat. Itu pertama. Kedua dari segi waktu, emangnya e, semalam itu berapa jam? Kan cuma berapa? 8 jam atau 10 jam gitu ya. Aina 100 orang. 10 jam bagi 100 sabar menit ewang. <laughs> Gitunya. Itu otak dia, akal dia. Dia nggak mikir bahwa waktu pergantian siang malam pada zaman itu dia ukur dengan waktu pergantian siang malam pada zaman sekarang. Yang kata dia hanya 24 jam. Kapan Nabiullah uh, siapa Sulaiman hidup? Pada zaman apa? Dan bagaimana kondisi alam pada saat itu? Apakah sama dengan alam pada saat kita sekarang? Itu yang nggak kepikiran sama dia. Yang jelas selama hadis itu sahih dan Nabi selesai menyatakan begitu, hal pertama yang harus kita lakukan wajib percaya, wajib iman. Dan otak kita, kita otak-atik untuk menyesuaikan dengan apa yang dijelaskan dalam nas, dalam nas itu. Dan para ulama sudah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat masuk akal. Sebagaimana nanti ketika Dajjal keluar hari pertama, perputaran apa namanya satu hari itu sama dengan satu tahun. Hari keduanya sama dengan satu bulan. Hari ketiganya sama dengan satu pekan. Hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari biasa sekarang. Apa otak kita menyatakan, oh nggak mungkin begitu. Iya otak kita itu otak yang sangat-sangat terbatas. Tidak mungkin bisa mencakup segala sesuatu termasuk hal gaib. Apa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman itu hal gaib. Apa yang terjadi di masa yang akan datang adalah hal gaib. Hal gaib tidak boleh diotak-atik dengan otak wajib bertumpu kepada nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah maka ya ketika orang-orang Syiah ahlakahumullah dengan otak mereka mentertawakan nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih, maka sebenarnya saat itu mereka sudah menertawakan diri sendiri yang menunjukkan kebatilan dan kebodohan dia tentang hal tersebut. Otaknya tidak mampu, tetapi apa? Tetapi otaknya yang tidak mampu dia paksa-paksakan untuk mengotak-atik apa yang tidak terjangkau oleh otaknya. Samalah dengan hal yang tadi tehnya tuh, tuh, orang yang tidak tidak tamat SD SD asan mentertawakan orang yang mengatakan oh ini mah hujan buatan gitu. Tertawa sebab dalam pikiran dia yang namanya hujan buatan itu orang ngangkut air ke atas pakai pesawat lalu diawur-awurkan gitunya. Ada te, te, te tuh tertawa dia. Nah sehingga gitulah. Jadi begitu Bapak Salim di eh Muslim di Marga Asih wallahu alam bisawab. Iya, Syukran Ustaz atas jawabannya. Eh, kita sekarang beralih ke penanya lewat pengirim SMS Ustaz. Uh, dari dua pengirim SMS dengan nada pertanyaan yang hampir sama. Pertama dari pengirim 08131001 sekian sekian sekian Bismillah, Ana mau tanya bagaimana cara sholat ketika safar ke Surabaya naik kereta zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan yang kedua pertanyaan dari Umu Aisyah di Cibabat, apakah kalau lagi safar baik ketika di perjalanan atau sudah di rumah sholatnya di jamaah kosor atau di kosor saja? Barokallahu Iya wafika barakallah Umu Aisyah di Cibabat dan penanya yang tadi tidak menyebutkan nama Semoga Allah menganugerahkan uh, sikap istiqomah kepada kita semua di atas sunnah. Uh, safar uh, alias nyanyabaan bepergian mengakibatkan kita disyariatkan untuk mengkosor sholat-sholat kita. Mengkosor artinya meringkas. Yang empat menjadi dua. Hanya itu. Hanya yang empat menjadi dua. Zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Allah berfirman dalam An-Nisa 101 fa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian bepergian di muka bumi, maka tidak apa-apa bagi kalian untuk mengkosor salat-salat kalian. Dan mengkosor salat ini sebagian ulama menyatakan azimah alias wajib. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan siapa orang yang menambah Sholatnya dari dua rokat menjadi empat rokat untuk yang safar itu sama dengan orang yang melakukan sholat subuh yang harusnya dua rokat menjadi empat rokat. Dan itu dosa, salah, nggak boleh. Sehingga beliau mewajibkan kosor bagi orang yang musafir. Adapun jumhur ulama menyatakan itu sunnah muakkadah. Jadi perbedaan ulama antara azimah atau wajib dengan sunnah muakkadah. Yang jelas pendapat manapun yang kita ambil itu lebih utama bagi musafir untuk dikosor. Jadi kalau kita berangkat dari Bandung umpamanya jam 8 ke Surabaya pakai kereta umpamanya ya atau ke Jogja atau ya ke Surabaya lah sampai di sana maghrib pas waktu zuhur tiba di tengah jalan maka kita berwudu kalau ada air kalau tidak ada bertayamum lalu lakukan sholat zuhur dulu dua rakaat dikosor ya dikosor. Dan kalau tidak ada tempat yang normal untuk sholat tidak bisa berdiri ruku dan sujud kalau berdiri dikhawatirkan umpamanya bisa terjatuh karena kan posisi kereta tidak stabil banyak beloknya banyak gejelak-gejeliknya gitu ya e, ketika kita berjalan pun totolonjongan itu apalagi kalau kita sholat terus tidak ada tempat lagi kalau di tengah jalan itu tempat lalu lalang orang Akhirnya boleh dibolehkan kita duduk semampunya dengan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Jadi ketika kita takbir e, sambil duduk kita niatkan itu berdiri. Kemudian setelah itu kita ruku. Nanti sujudnya lebih rendah daripada rukunya dan begitu seterusnya. Adapun bacaannya sama seperti sholat-sholat biasa. Nah setelah beres sholat dua rakaat sholat duhur boleh kita jamak langsung ke asar langsung kita komat lagi dan sholat lagi dua rakaat untuk asar. Setelah itu beres kita sudah sholat duhur dan asar. Nah begitu sampai di Surabaya nggak perlu lagi kita sholat asar lagi karena sudah. Walaupun apa sampai di Surabaya jam 5 waktu asar sudah ada eh, masih ada nggak apa-apa bagi kita untuk eh, apa tidak sholat lagi karena sudah tadi sudah dijamak waktu di jalan. Karena adanya udur, kesulitan atau kepepet waktu atau kelelahan yang kita alami selama perjalanan. Walhasil begitulah caranya. Demikian juga kalau umpama kita berangkatnya itu jam e, setelah asar jam 5 gitu ya. Pakai kereta. Pas datang waktu maghrib, sholatlah maghrib kita tiga rokaat. Setelah itu kita komat lagi, lalu sholat isya dua rokaat. Karena kita sudah di perjalanan dan kita sudah masuk safar dan dibolehkan atau disyariatkan bagi kita untuk mengkosor yang empat menjadi dua. Jadi kalau kosor artinya meringkas, jama artinya menyatukan dua waktu sholat. Musafir dalam kondisi seperti itu ya menjama, ya mengkosor, jama kosor artinya ya. Boleh diwaktukan dilakukan pada waktu maghrib, boleh diwaktukan dilakukan pada waktu isya. Kalau umpama pas waktu maghrib ada acara makan dulu dibagi makan untuk kelas eksekutif umpama dikasih makan pas pada waktu maghrib, ya nggak apa-apa makan dulu. Nanti sholatnya isya itu dijamak takhir jadi jamak mengakhirkan eh, menarik waktu awal ke waktu yang akhir. Waktu maghrib ke waktu isya maka dibolehkan kedua-duanya. Tapi jamak takdim lebih afdol, lebih utama karena menyegerakan ibadah, menyegerakan amal soleh dimanapun, bagaimanapun itu lebih utama daripada menundanya. Begitu, wallahu alam bishowab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Sekarang pertanyaan dari Ibnu Rahman di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah termasuk ikhtilaf bila di masjid di lingkungan kami antara imam sholat Jumat dan yang khutbah berbeda orangnya? Iya, ini juga termasuk hal yang diikhtilafkan. Para ulama sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Termasuk apa yang dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seringkali antara khatib dengan imam berbeda. Khatibnya ini, imamnya itu. Dan ini menunjukkan kebolehan bagi uh, imam berbeda dengan dengan dengan khatib. Tidak setiap yang khatib wajib otomatis jadi imam dan sebaliknya tidak setiap yang imam otomatis menjadi khatib tapi dibolehkan e, berbeda antara keduanya. Ini sebagian ulama dan sebagian lain yang menyatakan tidak boleh berbeda antara imam dengan khatib. Walhasil hadza mahal khilaf bainal ulama wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya dan eh, saya bacakan kembali dua penanya dengan nada yang agak sama. Yang pertama dari Abu Khair di Cimindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz beserta keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Pak Ustaz, surat dan ayat berapa yang membolehkan nikah dengan perempuan ahlul kitab? ahlul kitab kan orang kafir. Tapi di surat Al-Baqarah ayat 221 gimana maksudnya? Dan yang kedua, pertanyaan dari Ummi Tia di Sarijadi, sahkah kalau mentalak di bawah tekanan selingkuhan suaminya yang memaksa nyuruh menceraikan istri sahnya? Ternuhun. Iya, pertama <clears throat> surat dan ayat berapa yang apa tadi yang membolehkan, membolehkan ahlul kitab. menikahi ahlul kitab perempuan ahlul kitab. perempuan ahlul kitab surat yang dimaksud adalah surah al-maidah yang e, menjelaskan tentang masalah halalnya kita memakan makanan-makanan sesembelian ahlul kitab dan dihalalkan juga bagi kalian untuk menikahi wanita-wanita mereka. Apakah ini bertolak belakang dengan eh, ayat yang menyatakan bahwa haramnya kita menikahi wanita-wanita musyrikah dan wanita-wanita yang kafir begitu ya? Iya, itu ayat dalam surah Al-Baqarah itu ayat umum wanita-wanita kafir, wanita-wanita musyrik haram untuk dinikahi oleh wanita oleh laki-laki muslim. Apalagi sebaliknya. Laki-laki kafir, laki-laki musyrik tidak halal bagi wanita-wanita muslimah. Itu umum. Adapun surah Al-Maidah ayat yang kelima Al-yauma uhillalakum lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik dan makanan-makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka juga wanita-wanita mukminah yang suci, juga wanita-wanita ahli kitab yang suci. Itu juga halal apabila kalian memberikan mahar-mahar kalian kepada mereka. Yang dimaksud yang suci itu bukan wanita nakal, bukan para pezina, bukan eh, wanita-wanita uh, yang uh, terjerumus dalam pergaulan bebas yang seperti itu. Itu dihalalkan. Itu ayat dan ayat tersebut merupakan pengecualian dari ayat umum yang tadi. Adapun wanita-wanita musyrikah dan kafirah selain ahli kitab ya, seperti Hindu, Buddha, ateis, Konghucu gitu ya, e, atau agama apapun selain Yahudi dan Nasrani, maka itu diharamkan, tidak sah kita nikah dengan wanita yang ateis tidak sah kita wanita, eh, menikah dengan Hindu atau Buddha atau agama-agama yang lainnya. Adapun kalau wanita tersebut wanita Yahudi atau Nasrani dan disebut sebagai ahli kitab, maka kita boleh dan sah dan tidak dianggap sebagai sebuah perzinahan. Tapi kalau umpah kita nikah resmi dengan orang Hindu atau Buddha, walaupun secara, secara negara itu sah, maka kita dianggap berzinah ketika kita melakukan hubungan suami istri dengan mereka. Tidak sah pernikahan itu dan kita dianggap berzinah dan dosa besar. Adapun dengan wanita ahli kitab maka tidak dianggap berzinah sah. Cuma ada cumanya tidak afdol karena beresiko besar. Resikonya kita bisa terbawa oleh agama mereka atau setidaknya kalau kita punya anak ya, anak kita itu kan lebih akan lebih dekat kepada ibunya oleh ibunya nanti dipengaruhi untuk masuk masuk agama mereka. Betapa banyaknya orang-orang yang menikah dengan wanita-wanita Nasoro, anak-anaknya ikut kepada ibunya. Bahkan akhirnya juga si suaminya ikut, kalau tidak ikut minimal dia jadi lalai dari agamanya. Jadi tidak sholat, jadi tidak saum, jadi tidak memperhatikan halal dan haramnya. Istrinya beli babi karena kesenangannya. Akhirnya ya apa boleh buat ya, harus hati-hati dan kalau kehati-hatian tidak ada dia bisa-bisa apa ikut mencicipi makanan itu pokoknya menikahi ahli kitab walaupun sah tapi beresiko besar wanita-wanita muslimah sangat banyak dan berharap dinikahi oleh kita eh ini mereka tidak dilirik malah ngejar-ngejar wanita-wanita kafir dari kalangan ahli kitab walaupun sah tapi tidak afdol sehingga lebih utama jangan menikahi mereka walaupun kalau toh menikahi mereka maka itu tetap sah dan tidak berdosa wallahu alam bisawab masih ada waktu Ustaz ya satu lagi lah yang terakhir ya yang terakhir saya bacakan uh, dari Akh Rahmat Saleh di Katapang Bismillah Assalamualaikum Barakallahu Fik eh, Nah sehat yang sangat bermanfaat Ustadz. Ustadz para ulama salafus soleh dan sekarang mengalami perbedaan pendapat juga. Kenapa perbedaan pendapat ulama sekarang ada yang menimbulkan perselisihan kepada ulama yang lain? Dan ada akibatnya juga diikuti juga oleh beberapa kaum muslimin yang akhirnya memusuhi yang tidak sependapat dengannya. Syukran. Iya, pertanyaan yang sangat bagus dari akhir rahmat ya. di ketapang Barokallahu Fik. Eh, jadi begini. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan para sahabat atau di kalangan manusia dan manusia terbaik di setiap zaman itu ada. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, di kalangan para sahabat sendiri ada perbedaan pendapat. Apalagi di kalangan para ulama setelahnya. Ya. Perbedaan itu sesuatu yang pasti ada dan salah satu di antara tujuan diciptakannya manusia adalah untuk berbeda pendapat. Coba lihat surah Hud ayat 118, 119, 120 menyatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Manusia itu selalu berbeda ya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk berbeda itulah Allah menciptakan mereka walidzalika khalaqahum kata al-Imam Syatibi walil ikhtilaf khalaqahum untuk itulah Allah menciptakan mereka, maknanya untuk berikhtilaf itulah Allah menciptakan mereka. Jadi Allah menciptakan manusia untuk ikhtilaf. Oleh karena itulah ketika Nabi Ali salatu berdoa kepada Allah dengan tiga permintaan, dua diantaranya dikabul oleh Allah, satu ditolak. Satu yang ditolak itu Nabi Ali salatu meminta kepada Allah agar umatnya tidak berpecah belah, tidak berbeda pendapat. Ini yang ditolak oleh Allah. Tidak dikabulkan. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan salah satu tujuan dari diciptakannya manusia. Salah satu tujuan, bukan satu-satunya tujuan. Allah menciptakan mereka untuk ikhtilaf, ya. Dan ini sebagai ujian bagi manusia yang ikhtilaf itu. Nah, makanya terjadilah ikhtilaf di kalangan manusia terbaik sekalipun, yaitu para sahabat dan para ulamanya. Cuma di kalangan para sahabat dan para ulama, <clears throat> ikhtilafnya hanya sampai kepada taraf perbedaan pendapat. Hanya sampai kepada otaknya, tidak sampai kepada hatinya. Hatinya tetap saling menyayangi, saling mencintai. Tidak ada di kalangan para sahabat mereka berantem, berkelahi, perang karena ikhtilaf dalam masalah fikih kecuali kalau hasil istihadnya mengharuskan memerangi seperti Ali dengan Muawiyah tadi yang sudah dijelaskan. Karena kalau tidak diperangi dosa, gitu ya. Kecuali, tapi selain itu perbedaan sholat, perbedaan tafsir, perbedaan fikih nggak ada yang berantem. Demikian juga para ulama setelahnya, imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, perbedaan pendapat mereka itu kontradiksi. Satu menyatakan bid'ah, satu menyatakan sunnah. Kata Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Kata muridnya yaitu Imam Ahmad, kunut subuh itu bid'ah loh. Sunnah dengan bid'ah kan musuh bebuyutan itu. Hmm. Apakah ketika kedua-duanya bertemu berantem enggak? Enggak, saling menghargai, saling menghormati. Ya, karena apa? Karena tidak sampai ke hati. Karena apa? Karena mereka memakai ilmu keikhlasan dan adab. Ilmunya memadai. Adabnya mulia. Keikhlasannya hanya untuk Allah. Semuanya hanya untuk Allah, bukan untuk kemenangan, bukan untuk harga diri, bukan untuk gengsi, bukan untuk kehormatan dan kemuliaan diri. Ingat ilmu ini untuk membuat kita semakin ikhlas kepada Allah, bukan untuk membuat kita bangga merasa lebih dari yang lain, bukan untuk itu. Para ulama menyadari, makanya semakin berilmu mereka semakin tawadhu. Imam Syafi'i memuji-muji Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji-muji Imam Syafi'i dan begitulah semuanya para ulama. Makanya walaupun mereka itu saling berbeda pendapat, tapi tidak ada yang saling menghujat. Tidak ada yang saling membidahkan, tidak ada yang saling menyesatkan, tidak ada yang saling menuduh ini dan menuduh itu. Mereka pakai keikhlasan, pakai ilmu, pakai adab. Nah, ketika perbedaan pendapat dari kalangan para ulama terwariskan kepada orang-orang yang bodoh dan hatinya kotor, maka kebodohan dan kekotoran hatinya ikut bermain. Kekotoran hatinya menyebabkan mereka dalam berpendapat membawa-bawa gengsi, membawa-bawa harga diri, membawa-bawa kemuliaan dan kehormatan. Sehingga ketika ada orang lain yang dianggap menyalahkannya, tersinggung pribadi dia lalu marah. Mau benar mau salah pokoknya saya sudah tersinggung nih, harga diri saya sudah tercabik-cabik nih. Ini nggak boleh dibiarkan. Akhirnya ya gitu emosi yang main. Mau benar mau salah pokoknya sudah harga diri tersentil sudah harga dirinya jauh lebih tinggi, lebih mahal daripada syariat. Nah itu orang-orang yang kotor hatinya. Berantemlah mereka. Oleh karena itu, bukan perbedaan pendapat yang menyebabkan manusia bertengkar, tapi buruknya karakter orang-orang yang berbeda pendapat. Ketika orang yang berbeda pendapat itu karakternya bagus, hatinya bersih, pakai adab, pakai ilmu, nggak ada masalah seperti para ulama. Tapi ketika yang berbeda pendapat itu karakternya buruk, hatinya kotor, nggak pakai adab, nggak pakai ilmu, pakai kebodohan, pakai fanatisme, ya berantem. Jadi yang menjadi penyebab bertengkar bukan perbedaan pendapatnya, tapi keburukan karakter orang-orang yang berbeda pendapat. Oleh karena itulah maka kekotoran hati manusialah, kebodohan hati manusialah, fanatisme manusialah yang menyebabkan mereka itu berantem dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka. Itulah penyebabnya bagi kita kita harus mewa, uh, tidak mau mau tidak mau ha, pasti akan mewarisi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tapi warisi pula adab dan keikhlasan para ulama ketika berbeda pendapat itu yang harus diwarisi warisi keikhlasan mereka warisi juga adab pakai adab ketika berikhtilaf jangan pakai emosi jangan pakai harga diri Jangan ada tendensi-tendensi pribadi, jangan ada tujuan-tujuan duniawi, jangan ada gengsi dan harga diri yang dibawa-bawa. Uh, itu yang merusak tuh. Ya. Jadi begitu Akhi Rahmat di Katapang Semoga Allah Azza wa Menganugerahkan kepada kita keikhlasan Ilmu dan adab ketika kita berikhtilaf Sehingga tidak menimbulkan uh, Apa namanya Keburukan dan pertengkaran di kalangan Sesama kaum muslimin Saya pikir cukup sampai di sini saja dulu Bagi bapak-bapak ibu-ibu Yang memiliki waktu jam 10 nanti Saya ada pengajian di masjid Balubur, apa? Al Islam. Al Islam di Balubur di Baltos Balubur Tom Square, Tom Square. di bawah flyover jalan uh, Paspati. Eh, atau jalan uh, apa ya teteh? Eh, uh, kebun binatang nonton jalan Kraman Sari Taman Sari <laughs> ya, di, bawah flyover Al Islam di sana Insya Allah saya ngaji jam 10 barangkali ada waktu untuk uh, hadir dipersilakan untuk hadir tafsir Ustaz tafsir Allah ya tafsir mulai dari tafsir Al-Fatihah nanti kepada tafsir eh, juz amma dan seterusnya insyaallah uh, eh, sehingga menambah kedalaman pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang agung ini begitu saja baik ini ikhwan dan akhwat ya berlaku saudaraku, ibu-ibu dan bapak-bapak juga dipersilakan ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.